Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Ditanyakan kepada beliau, apa itu taman-taman surga wahai Rasul? Al Rasulullah menjawab, hilaku dzikr. Sekelompok orang yang sedang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan di antara zikir yang paling agung adalah talabul ilm. Di antara ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap muslim dan juga muslimah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini hari libur yang biasanya digunakan oleh mayoritas umat manusia untuk menambah frekuensi kemaksiatannya kepada Allah secara kualitas dan kuantitas. Namun alhamdulillah dengan rahmat, dengan taufik, hidayah dan kemudahan yang Allah berikan kita bisa pada hari ini menambah frekuensi ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala untuk mengisi waktu kita. Saling tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran agar kemudian kita bersama-sama duduk bersama membaca sebahagian ayat-ayat Allah dan memahaminya membaca sebahagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya tentu pertama untuk kita jadikan sumber ilmu, sumber hidayah, karena sesungguhnya tidak ada hidayah yang tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Tidak ada yang kami tinggalkan di dalam kitab suatu apapun. Hidayah cari di dalam kitab Allah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah yang telah mengumpulkan jasad kita di surga-surga dunia kelak mengumpulkan jasad kita di surga Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, pada pertemuan yang insya Allah diberkahi ini, kita akan membicarakan sebuah hal yang sangat penting dan teramat penting di antara hal-hal penting lainnya yang ada di dalam syariat. Kita berbicara tentang mulianya waktu dan pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Agama Islam, agama yang kita cintai ini, agama yang kita berbangga, menisbatkan diri kita kepadanya dengan menyatakan saya muslim, saya umat Islam. Karena agama Islam bukan karangan manusia. Agama Islam bukan logika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah syariat yang Allah buat. Kemudian Allah turunkan kepada Rasulnya. Melalui wahyu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umat. Sebagai amanah. Itulah syariat Islam. Bukan karangan manusia. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengarang syariat? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Katakan wahai Rasul. Katakan kepada mereka apabila kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'tu bi suratim min mithli. Datangkanlah satu surat seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil seluruh yang mau membantu kalian. Panggil seluruh teman, seluruh ahli bahasa, seluruh ahli syair, kumpulkan manusia-manusia pintar, kumpulkan manusia-manusia jenius untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Kumpulkan siapapun yang mau membantu kalian min dunillah, selain Allah in kuntum sadiqin. Kalau kalian jujur dalam apa yang kalian katakan, Al-Qur'an itu karya Muhammad. Tidak mungkin Rasulullah bisa membuat syariat seperti syariat Islam. Untuk satu surat yang ada dalam Al-Quran saja, berkumpul seluruh manusia jenius di permukaan bumi tidak sanggup mendatangkannya. Maka agama Islam, agama wahyu, yang Allah turunkan kepada umat melalui seorang rasul. Maka kita berbangga menjadi seorang muslim, seorang muslimah. Karena kita tunduk kepada Allah yang menciptakan kita. Dan tidak ada keraguan bahwa syariat yang mulia ini datangnya dari Allah dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pencipta tidak. Memang kita terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan Nabi Muhammad yang mengarangnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara melalui hawanya, melalui keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka agama Islam adalah agama wahyu. Bukan agama logika. Walaupun dia tidak akan pernah bertentangan dengan logika manusia yang sehat. Kecuali kalau logika manusia sudah sakit. Kecuali ketika logika manusia sudah terbalik. Sebagaimana terbaliknya orang yang mengatakan laki-laki wanita sama. La ilaha illallah. Tidak adakah akal sehat yang bisa membedakan antara laki dan wanita? Logika yang sudah terbalik. Karena logika yang benar adalah laki-laki dan wanita tidak sama. Dan dengannya datang Al-Qur'an. Walaisa dzakaru kal untha dalam surah Ali Imran. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Sekarang ada orang yang membalikkan logika ini dengan menyatakan laki-laki wanita sama saja. Tidak ada bedanya. Subhanallah realita yang membuktikan berbeda antara laki dan wanita. Tidak akan bisa membuat akal kita sehat untuk menyatakan laki-laki dan wanita berbeda. Namun ketika sering dikumandangkan, selalu disampaikan, ada orang yang memahaminya sama, laki-laki wanita sama. Sehingga dalam seluruh hal harus sama. Mana bisa? Ini logika yang telah terbalik. Tidak akan disetujui oleh syariat. Karena syariat akan sesuai dengan akal yang sehat. Tidak ada satu syariat Islam yang berbeda dengan akal yang sehat. Nggak ada. Dan itu dipastikan. Dan Imam Ibn Taimiyah mengarang sebelas jilid kitab khusus membahas masalah ini. Tidak ada nakal syariat yang sahih berbeda dengan akal manusia yang sahih. Beliau namakan kitab tersebut dengan Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak pertentangan antara nakal syariat dan akal. Di antara hal yang mulia yang diajarkan oleh agama Islam, agama Islam menyuruh kita menghargai waktu, memuliakan waktu. Dan itu terlihat jelas di dalam syariat-syariat Islam. Allah berfirman di dalam surat yang saya yakin semua kita hafal, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa dan masa adalah waktu. Karena masa adalah pergantian dari detik ke menit dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun dan kemudian mengantarkan kita kepada kematian. Itulah waktu. Allah bersumpah di dalam sebuah surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. "Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafatuhum." Seandainya Allah tidak turunkan hujah kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kecuali surat ini, cukup surat ini sebagai hujah Allah terhadap manusia. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dalamnya ilmu beliau tentang makna dari surat Al-Asr, sehingga beliau mengatakan surat Al-Asr mewakili Al-Quran. Seandainya Allah tidak turunkan hujah selain surat Al-Asr, cukup itu sebagai hujah bagi manusia untuk manusia. Di dalam awal surat Al-Asr tersebut Allah bersumpah dengan waktu wal asri demi masa. Ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama, Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Namun makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Di dalam Al-Quranul Karim kita temukan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluk Di antaranya ayat ini, wal asri, demi masa. Masa adalah makhluk ciptaan Allah. Wasyamsi, demi matahari. Wal laili, demi malam. Malam adalah makhluk Allah. Wan nahari, demi siang. Was samai, demi langit. Wal ardi, demi bumi Lihat Allah bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluk. Ini menandakan sebuah poin ilmiah, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Allah berbuat apapun yang ia inginkan dan tidak perlu ditanya kenapa ia berbuat. Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu. Wahum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya kenapa dia berbuat. Makhluk yang perlu ditanya dan akan ditanya apa yang mereka perbuat. Karena apapun yang dibuat oleh Allah tidak akan ada kezoliman sedikit pun di dalamnya. Namun kalau makhluk mau bersumpah, wajib pakai Allah dan haram pakai makhluk. Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Maka makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Dengan nama-nama Allah atau kalimat-kalimat yang mengarah maknanya kepada Allah. Demi Allah, demi pencipta langit dan bumi, nama Allah tidak disebut. Namun siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Nabi Muhammad bersumpah, demi yang nyawaku ada di tangannya, Siapa yang nyawa manusia ada di tangannya? Allah. Walaupun Allah tidak disebut. Tetapi maksudnya adalah Allah. Dan makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita mendengar sebahagian kalimat kaum muslimin yang menyalahi syariat. Ketika bersumpah dia berkata, demi Allah dan Rasulullah. Demi Allah dan Rasulullah. Kalimat ini setengahnya hak, setengahnya batil. Demi Allah hak. Dan ini sahih, ini benar. Dan Rasulullah batil. Nabi Muhammad makhluk. Tidak boleh makhluk bersumpah dengan makhluk. Kalau Rasulullah tidak boleh kita bersumpah dengannya, apalagi yang bukan Rasul. demi nyawa, demi roh orang tua kita di alam baka, nggak boleh. Demi siang dan malam dan yang lainnya daripada kata-kata sumpah tidak boleh. Semua sumpah dari makhluk harus kepada Allah dengan menyebut Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tabaraka wa taala ketika bersumpah dengan makhluk itu menandakan kemuliaan makhluk tersebut. Dan keagungannya. Dan peranan yang sangat penting. Posisinya yang sangat mulia. Keberadaan yang sangat dibutuhkan. apabila kita mencermati ayat-ayat Allah tabaraka wa taala yang Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan makhluk kita tidak akan temukan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang bagi kita kita pandang remeh, tidak ada. Tidak Allah bersumpah, Allah tidak bersumpah dengan makhluk-makhluk yang kita anggap sepele. Allah bersumpah selalu dengan makhluk-makhluk yang mulia. Demi matahari. Siapa yang tidak butuh matahari? demi malam. Siapa yang tidak butuh malam? Dan begitu seterusnya. Salah satu di antaranya sumpah Allah tabaraka wa taala demi masa. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan waktu di dalam syariat Islam. Sampai Allah bersumpah dengan waktu. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dan masa ini. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah memuliakan waktu. Kalau Allah memuliakan waktu, di dalam juga ada perintah untuk kita agar kita memuliakan waktu itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memuliakan waktu. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara yang menunjukkan bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia tidak melakukan atau meninggalkan ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Di dalam riwayat ini terdapat penekanan yang sangat tegas bahwa Rasulullah sangat memuliakan waktu untuk digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Sehingga menyatakan orang muslim yang benar-benar muslim, yang sempurna keislamannya adalah orang yang peduli akan waktu. Yang waktu itu dia gunakan untuk kebaikan. Dan dia tidak gunakan untuk hal-hal yang mubazir. Dia tidak gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi maksiat. Hal yang tidak bermanfaat walau tidak dosa. Ini menunjukkan bagusnya agama seseorang. Di dalam hadis ini terdapat pemuliaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW akan waktu. Disuruh kita memanfaatkan waktu yang ada. Memakai waktu yang Allah siapkan untuk kita di dalam kehidupan ini. Untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada hal yang bermanfaat untuk dunia ada hal yang bermanfaat untuk akhirat, ada hal yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apabila seorang muslim menggunakan waktunya untuk salah satu itu, maka dia tidak tercela. dan sebahagiannya berpahala. Namun dia tidak akan tercela. Dan hadis ini secara mafhum mengatakan kalau tadi secara mantuk, secara lafaz mengatakan bagusnya Islam seseorang memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk hal yang bermanfaat. Pemahaman balik mafhumul mukhalafah orang yang tidak menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat bukan orang agama Islam yang baik. Orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia percuma bukanlah bahagian daripada umat Islam yang beragama baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pandai memanfaatkan waktu hidupnya di permukaan bumi. Nabi tidak siapkan, tidak sisakan waktunya tanpa ketaatan kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, apa kata Aisyah? Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang digambarkan oleh Al-Quran itulah Rasul. Di antara yang digambarkan oleh Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan zikir sini maknanya ibadah. Karena zikir punya dua makna yang umum dan yang khusus. Yang umum zikir maknanya adalah ibadah. Apapun ibadah adalah zikir kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa aqimis salata lidzikri." Dirikan salat untuk berzikir kepada aku. Dan zikir punya makna khusus yaitu zikir lisan. Menyebut Allah dengan lisan, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Namun zikir secara luas maknanya adalah ibadah. Nabi Muhammad beribadah kepada Allah qiyaman ketika berdiri wa qu'udan ketika duduk wa ala junubihim bahkan ketika berbaring. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Berarti ketika Al-Qur'an menggambarkan orang-orang yang berakal adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring bahkan itulah akhlak Rasul. Di antara akhlak Rasul yang mulia. Selalu beribadah kepada Allah. Selalu di dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umar radhiyallahu anhu berkata, Sesungguhnya kami menghitung di satu majlis yang kami duduk bersama Rasul. Kami hitung ucapan Rasul, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawabur rahim. Ya Allah ampunkan aku, berikan taubat kepada aku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Kami hitung ucapan dari Rasulullah SAW itu satu majlis seratus di majlis yang yang jelas Nabi dan para sahabatnya bermajlis tidak bukan untuk bukan untuk majlis yang sia-sia. Tidak untuk majlis sekedar bercerita, tidak mungkin. Namun di majlis yang juga adalah majlis ilmu tersebut, Nabi tetap berzikir. Kekosongan rentang dimanfaatkan Rasulullah untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Sehingga di satu majlis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata Umar kami hitung Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Lihat bagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaihi memanfaatkan waktu beliau. Karena beliau yang mengatakan bagusnya Islam seseorang dilihat dari bagaimana dia memanfaatkan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Dilihat dari bagaimana dia menggunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Dan inilah didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sehingga Ibnu Umar memberikan pesan kepada kaum muslimin. ida asbahta fala tantadiril masa wa ida amsaita fala tantadiril sabah. Ketika sudah di sore hari jangan tunggu waktu siang, waktu pagi untuk beramal. Jangan tunda-tunda. Kerjakan. Wa idza amsayta sabah. Kalau kamu di waktu sore jangan tunggu waktu pagi. Karena ia mempelajari dari Nabi Muhammad SAW. Badiru bil a'mal. Segera, segera beramal. Jangan tunggu-tunggu. Segera manfaatkan waktu yang ada. Hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Nabi mengatakan dua hal yang manusia sering tertipu di dalamnya. Pertama kesehatan, yang kedua waktu yang kosong. Banyak orang ketika sehat lupa memanfaatkan yang sehat, kesehatan yang Allah berikan untuk ibadah. Baru ingat Allah ketika dia sakit. Ketika dia sehat lupa kepada Allah tabaraka wa Ketika dia sehat tumpuannya, kemampuannya, upayanya, imajinasinya, usahanya, lupa kepada Allah. Tapi ketika dia sudah sakit, baru ingat Allah. Oh, ada Allah. Betapa banyaknya manusia di dalam perkara-perkara yang menimpa mereka, dia usaha mati-matian dulu. Memohon ke sana, memohon kemari, meminta ke kiri, meminta ke kanan, menelpon ke sana, menelpon kemari sampai seluruh pintu manusia buntu, tidak ada yang terbuka untuk menolongnya, baru dia ingat ada Allah. Salah. Kalau Allah dijadikan tempat pengaduan terakhir. Seolah-olah lebih butuh kita kepada bantuan manusia dibanding bantuan Allah. Namun Allah masih pengasih dan penyayang loh kepada kita. Sungguh pun Allah masih mau bantu. Padahal Allah dijadikan yang terakhir. Amma yujibul mutarra idha da'a wa yakshifusu. Siapa yang mampu mengabulkan permintaan orang-orang yang sedang ditimpa petaka dan mudarat dalam keadaan terdesak? Hanya Allah yang mampu. Wa yakshifus su lalu dia menghapuskan dan mengangkat problema yang ada keburukan yang turun Allah angkatkan walaupun dijadikan Allah itu yang terakhir banyak sekali kita mendengar kaum muslimin dan muslimat saya coba pinjam ke sana saya pinjam minta tolong kemari saya coba ke sini nggak bisa akhirnya nggak ada jalan lain akhirnya saya bawa tahajud oh akhirnya baru tahajud kenapa tidak tahajud dari awal wal farag demikian juga kelapangan waktu tidak digunakan dengan baik. Nabi Muhammad SAW selalu mendidik para sahabatnya untuk menggunakan waktu. Dengarkan apa yang dinyatakan oleh Muhammad bin Ajlan, seorang tabi'in. Dan dia menyebutkan kepada kita apa yang beliau saksikan dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ajlan seorang tabi'in, masyhur. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ashabu Kutubi Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan. Berkata Muhammad bin Ajlan bercerita kepada kita bagaimana dia menemukan para sahabat Nabi hidup. kalamu salaf arba'atun. Perkataan ulama salaf, ulama terdahulu, kaum salaf, kaum terdahulu, maksudnya adalah sahabat. Karena yang mendahului mereka adalah para sahabat. Perkataan para sahabat saya temukan hanya empat macam. Jadi Muhammad bin Ajlan setiap bertemu dengan sahabat, dia temukan sahabat itu, perkataan mereka hanya dikelompokkan kepada tiga pembicaraan. Imaan yakra Al-Quran, mungkin ketika ditemui dia sedang membaca Al-Quran, kata yang keluar dari lisannya Al-Quran. Allah atau dia sedang berzikir kepada Allah. Ketika ditemui oleh Muhammad bin Ajlan seorang sahabat sedang berzikir. Au yus'ala an ilmin fayukhbira bih. Atau yang ditanya sebuah ilmu lalu dia menjawab. Sedang ada diskusi ilmiah. Sedang ada pengajian, taujih, tausiah. Nasihat. Au yatakallamu fi ya'ni min amri dunia Atau dia berbicara hal yang dia butuhkan dalam urusan dunia. rekomendasi fakta yang diceritakan oleh Muhammad bin Ajlan bagaimana dia bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu rabbi wasalamu alaih setiap bertemu diperhatikan kalau enggak baca Quran kalau enggak sedang berzikir kalau enggak sedang diskusi ilmiah soal ilmu kalau enggak sedang berbicara urusan dunia yang bermanfaat yang dibutuhkan tidak ada yang lain La ilaha illallah. Sekarang ini ketika umat di masa kita sekarang ini ingin mencontoh manusia-manusia yang menggunakan waktu contohnya ke orang kafir. Tuh lihat di sana di Jepang. Tuh lihat di sana di Jerman, Jauh sebelum orang kenal Jepang. Jauh sebelum nama Jerman ada di permukaan bumi. Memuliakan waktu telah ada disampaikan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah. Melalui syariat Islam. Umat Islam tidak butuh orang kufar sebagai contoh. Oleh karena itu, kita tidak setuju dengan sebagian para da'i dan mubalik. Yang memotivasi umat Islam dengan mengambil contoh orang kufar. Apapun yang kita temui kebaikan yang ada pada orang kufar pasti dalam agama Islam ada. Kebaikan ya. Kebaikan. Islam tidak kurang apapun. Islam adalah agama yang memotivasi umat untuk maju, untuk tumbuh. Dan tidak ada generasi manusia tidak tidak ada sejarah umat sejarah bangsa kalau kita boleh katakan begitu. Yang lebih mulia, lebih sukses, lebih hebat dibanding sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Umat Islam pertama. Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dengan konsep-konsep Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. 10 tahun memimpin, sudah mulai merongrong kekuasaan Romawi dan Persia. Bukan untuk dunia, tapi untuk mengembalikan hamba yang mengibadati hamba agar menjadi hamba yang mengibadati pencipta hamba. Itu tujuan utamanya. Tapi sudah ditakuti oleh Romawi dan Persia. Dan ketika Rasulullah wafat sudah mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Rasulullah wafat dilanjutkan tiga tahun oleh Abu Bakar, dilanjutkan sepuluh tahun oleh Umar. Romawi dan Persia ditundukkan. Subhanallah. Sepuluh tambah tiga, tambah sepuluh, dua puluh tiga tahun, kurang dari seperempat abad. Oleh karena itu orang kafir ketika menulis sejarah manusia paling sukses pasti menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Syariat. Agama Islam. Di dalam agama Islam ini terdapat seluruh poin kemajuan. Namun sayangnya umat Islam tidak menoleh kepada syariatnya. Kenapa Islam lemah? Karena umat Islam meninggalkan syariatnya. Umat Islam yang kita maksud angka mayoritas. Karena hukum selalu diambil dari angka mayoritas. Walaupun akan ada individu dan sekelompok-sekelompok manusia yang tetap berada di atas agama yang hak dan itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun angka mayoritas telah meninggalkan agama Islam dan syariat Islam. Para sahabat seperti gambaran daripada Muhammad bin Ajlan rahimahullah orang yang selalu waktunya untuk suatu hal yang bermanfaat. Tidak terbuang waktu mereka untuk hal yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan di dalam biografi seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu an Dan kalau saya tidak khilaf, nama Abu Darda adalah Nufayy bin Harith. radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf. Diriwayatkan dalam biografi Abu Darda radhiyallahu an. Ketika kita membaca lembaran-lembaran sejarah Abu Darda, ada sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Ada sebuah kalimat yang sangat memberikan penekanan yang luar biasa yang sampai saat ini terbayang dan teringat terus kalau berbicara tentang memanfaatkan waktu dan contohnya dari kalangan para sahabat Nabi. Di dalam biografi itu dinukilkan karena Abu Darda Ida arada an yatalaha talaha birrami adalah Abu Darda kalau ingin buang-buang waktu, ingin berleha-leha, ingin istirahat, yang beliau lakukan adalah memanah. Itu untuk yatalaha, untuk buang-buang waktu. Untuk berleha-leha, untuk santai-santai. Yang beliau lakukan adalah melatih ketepatan memanah. Untuk apa ini? Untuk jihad bisa fisabilillah. Itu waktu yang paling leha longgar bagi Abu Darda. Kalau ini waktu yang paling yang paling tidak bermanfaat bagi Abu Darda. Bisa bayangkan apa yang beliau lakukan. Oleh karena itu ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang seperti ini maka dengan mudah mereka menggenggam dunia di tangan mereka. Ikhwani wa akhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Allah akan menanya kita. Dan umur kita yang Allah berikan ini akan Allah mintai pertanggungjawaban detik demi detik. Karena Nabi SAW bersabda, La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Sampai ditanya tentang empat perkara. Salah satu diantaranya, wa'an umrihi fima afna. Akan ditanya hamba itu tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Dan umur kita adalah waktu. Kita ini pergantian dari menit ke jam, jam ke hari, Siang mengopor kita ke malam, malam mengopor kita ke siang, siang mengopor kita ke malam, sampai mengantarkan kita kepada kematian. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu yang kita gunakan di permukaan bumi itu hidup, akan Allah tanya sedetil-detilnya. Maka perlu persiapan untuk pertanyaan tersebut. Untuk apa kita gunakan waktu kita di permukaan bumi? Sungguh di zaman kita sekarang ini seperti yang kita sebutkan tadi di atas sebelumnya bahwa kita berada pada kumpulan umat Islam secara mayoritas yang tidak peduli kepada waktu dan kurang peduli memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah taala Sehingga waktu-waktu umat Islam di zaman kita sekarang banyak sekali terbuang percuma. Andai sekedar terbuang percuma tanpa dosa, masihlah mending. Akan tetapi umat Islam secara angka mayoritas telah menghabiskan waktu mereka yang panjang untuk berbuat maksiat. Lebih daripada sekedar menghabiskan waktu terbuang percuma. Bahkan umat Islam tidak peduli lagi apakah waktu yang mereka diberikan oleh Allah dalam dalam dalam jangka yang panjang berjam-jam habis untuk hal yang tidak diridhoi Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan realitas kehidupan menunjukkan ke arah itu semuanya. Dan terkhusus di negeri kita Indonesia. Realitas kita di negeri, di manusia yang kita saksikan di kiri dan kanan kita umat Islam menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Tidak peduli pagi, waktu duha, siang, sore, malam di depan segi empat yang menayangkan acara yang banyak secara mayoritas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita anti kepada barangnya, kita anti kepada tayangannya. Namun disitulah umat Islam. Dan itu yang mendidik umat Islam. Siapa yang mendidik umat Islam? Televisi. Sehingga bisa kita saksikan Arahan-arahan akhlak, norma-norma di sekolah sudah tidak diperhatikan lagi oleh anak-anak muda generasi umat Islam. Yang mereka perhatikan apa yang ditayangkan di televisi, lalu mereka tiru. Waktu umat Islam habis di depan acara-acara ghibah dan membongkar aib manusia. Si fulan bertengkar, si Anu memukul istrinya, si Anu bercerai, Si Anu menggugat ke pengadilan. Si Anu nikah lagi. Si Anu, si Anu, si Anu. Pagi kita belum sarapan disuguhkan acara ghibah. Belum sholat duha acara ghibah datang lagi. Belum zuhur ghibah datang lagi. Setelah zuhur datang lagi, menikmati waktu sore datang lagi acara ghibah, sebelum tidur dengan ghibah lagi. Lihat umat Islam. Dan saya luar biasa, tercengang. Ketika suatu saat berkunjung ke rumah salah seorang family. Beberapa tahun yang lalu, ceritanya beberapa tahun yang lalu. Saya pun tidak bisa memastikan tahun berapa. Tapi sudah berlalu beberapa tahun. Tapi kaget luar biasa. Ketika berkunjung ke rumah salah seorang family itu, mereka anaknya sedang nonton acara ribah itu. Dan di cara ghibah tersebut ditayangkan seorang selebriti yang sudah cerai dengan suaminya dan sedang pacaran mau nikah lagi dengan pacar barunya. Apa kata anak family ini? Pacarnya yang sekarang itu itu cinta pertamanya ketika SMU. Saya kaget luar biasa. Sampai umat Islam tahu sedetil itu biografi seorang selebriti. Siapa yang mendidiknya? Televisi. Padahal di umat Islam, di tubuh orang-orang yang rajin beragama, pun tidak seperti itu hobi mereka untuk membaca sejarah dan biografi orang-orang mulia. Kalau di masjid ini kita buat peraturan. Kalau di masjid kita sekarang kita buat peraturan. Gak ada yang boleh keluar sampai malam. Kecuali dia bisa menyebutkan 11 nama istri Rasulullah SAW. Kira-kira banyak yang pulang apa banyak yang tinggal? Hah? Ini orang pengajian loh. Bagaimana dengan orang Islam yang nggak rajin ngaji? Yang kadang-kadang tidak peduli kepada halal dan haram bahkan. Ridho Allah atau tidak ridho Allah mereka tidak peduli lagi. Yang penting manfaat untuk dunia atau tidak. Apakah mereka akan peduli kepada biografi para ummahatul mukminin? Dan kita sudah coba bisa 4, 5, 6 sudah banyak itu. Biografi orang-orang yang tidak pantas untuk diketahui dan tidak ada gunanya. Malah itu yang disaksikan terus. Habiskan waktu untuk itu. Biografi manusia-manusia mulia, ahli-ahli surga, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, Orang yang Allah katakan tentang mereka, radhiyallahu anhum maradu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah telah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka lah generasi yang pantas biografi mereka untuk kita pelajari. Kita baca, kita tiru. Nyaris kurang atau tidak ada waktu untuk membaca biografi mereka. Saya pernah duduk lama berpikir. Jujur saya pernah duduk lama berpikir tentang masalah ini. Sebenarnya umat Islam itu nonton acara ribah itu untungnya untuk apa mereka sih? Apa sih untungnya untuk mereka? Senang sekali tahu biografi melalui majalah, internet, acara televisi. Apa manfaat dunia yang bisa mereka dapatkan dari mengetahui sejarah rumah tangga orang. Dari manusia-manusia terkenal tersebut namanya. Walaupun kadang-kadang terkenal dengan kefasikannya. Untungnya apa? Demi Allah sampai saat ini saya belum menemukan untung satu pun. Fungsi dan manfaatnya satu aja belum ketemu. Apa iya setelah acara nonton acara itu tambah sayang sama suami? Enggak juga. Atau setelah acara itu kemudian kita semakin yakin akan kebenaran agama Allah. Semakin rajin tahajud. Semakin sayang sama anak. Semakin memproteksi anak supaya jangan tergiur dengan hal-hal. Enggak juga. Tapi kenapa acara itu menjadi acara favorit? Saking favoritnya itu semuanya. Pagi, siang, sore, malam. Jangan kita berpikir dosa dulu lah. Dosa itu pasti. Dosa itu pasti. Preman pasar tahu itu hibah itu dosa. Kita bicara manfaat dunia dulu. Apa manfaat dunianya menghabiskan waktu untuk hal yang seperti itu? Demi Allah saya belum menemukan satu pun Ada satu titik poin, bolehlah dianggap manfaat kalau manfaat, walaupun dia sebenarnya bukan manfaat. Dan mungkin di tengah manfaat yang mutawahamah, yang tidak jelas ini, orang berpacu-pacu. Mungkin itu, mungkin, saya menemukan mungkin saja, wallah alam, saya tidak tahu pasti. Mungkin karena itu mereka berpacu-pacu untuk melihat acara tersebut dan mengetahui biografi mereka-mereka tersebut. Manfaat nonton acara tersebut modal pergaulan. Jadi kalau tahu dunia selebriti dan kemudian seluruh problematika mereka, perceraian mereka, anak mereka bagaimana, tarik menarik mereka bagaimana, kemudian tolak menolak mereka bagaimana, siapa selingkuh sama siapa, siapa cemburu sama siapa dan semacamnya, itu dianggap modal pergaulan. Kalau sudah mengerti berarti manusia gaul, makan tuh gaul. Kenyang mungkin kalau dapat gaul itu sudah. Ini kalau boleh dikatakan manfaat dan ini tidak manfaat sebenarnya. Akan tetapi inilah manusia yang hanya untuk satu hal yang tidak manfaat seperti itu mereka habiskan waktu mereka berjam-jam. Siapa mereka? Demi Allah kalau mereka orang kafir kita tidak akan peduli. Tapi karena mereka saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, yang kiblatnya satu kiblat dengan kita, Allahnya sama dengan kita, nabi mereka sama dengan kita, agama mereka sama dengan kita tempat ibadahnya adalah sholat, tempat sholatnya adalah masjid, sama dengan kita. Karena itu kita peduli kepada mereka. Kalau ini rombongan dewasa, lihat rombongan anak-anaknya. Anak-anak kita sekarang diracuni oleh televisi dengan pahlawan-pahlawan fiktif. Lihat anak-anak kaum muslimin, otak mereka sudah dibasuh dimasukkan pahlawan-pahlawan yang pahlawan itu hanya ada di dunia khayal. Tidak ada realitasnya. Sehingga anak ketika bercerita megaloman, apa? Ultraman. Pahlawan-pahlawan fiktif. Hah? Bahkan untuk cuci piring itu apa namanya? Spoon? Bisa jadi pahlawan untuk anak-anak. Pun jadi pahlawan. Pahlawan <laughs> apa pun. Lihat anak kita diracuni oleh pahlawan-pahlawan fiktif. Itu bukan tanpa maksud. Hati-hati. Antum jangan kira anak-anak ketika dicokokin Upin dan Ipin itu tanpa maksud. Hilang manusia-manusia yang pantas untuk dijadikan suri tauladan. berganti dengan pahlawan-pahlawan fiktif yang tidak ada dalam realitas kehidupan. Sehingga anak kita daya hayalnya bagaimana bisa terbang, bagaimana bisa berbaju seperti ini. Itu daya hayalnya, tidak bagaimana taat, bagaimana jujur, bagaimana berjuang. Kalaulah anaknya tontonannya adalah megaloman dan yang semacamnya dan orang tuanya tontonnya ghibah, mau jadi apa umat Islam? Apa kejayaan yang bisa diraih oleh umat Islam dengan cara seperti ini? Membuang waktu untuk hal yang maksiat dan percuma seperti ini. Kapan kita akan maju? Lihat bagaimana Islam peduli kepada kita. Islam ingin membuat kita maju jadi depan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa antumul a'launa in kuntum sadiqin. In mu'minin, maaf. Wa antumul a'launa, kalian umat yang paling tinggi, kalian yang paling atas, kalau kalian beriman. Wujudkan iman, wujudkan syariat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Pasti umat Islam ini di atas. Pemimpin. Dan itu telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam hitungan waktu yang tidak sampai setengah abad, mereka telah memimpin dunia. Dengan apa mereka memimpin? Bukan dengan pedang, tidak. Dengan iman. Karena umat Islam itu ketika perang selalu personil perangnya minim. Sarana prasarana perangnya paling minim, tapi selalu menang. Apa yang membuat mereka menang? Iman. Oleh karena itu Umar selalu berpesan kepada para panglima-panglima perang. Innama tuqatiluna a'da'akum biimanikum. Kalian memerangi musuh kalian dengan iman kalian. Wa in qataltumuhum bisilah bi aslihatikum ghulibtum. Kalau kalian berperang dengan musuh kalian karena senjata kalian, dengan senjata kalian berperang, kalian kalah. Ma'asyiral muslimin. Inilah realitas kehidupan umat Islam yang sangat memilukan. Banyak lagi kita yang tidak peduli waktu digunakan untuk apa. Ketika kita berbuat, kita tidak lagi bertanya bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Lebih daripada itu, banyak orang yang tidak peduli apakah ini halal atau haram. Sehingga waktu umat Islam habis. Kemudian dengan cara-cara mereka, akhirnya umat Islam aksinya, perbuatannya meniru, meniru, meniru, meniru dan meniru. Mereka tinggalkan agama mereka, maka tiru agama yang di luar agama Islam. Dan dengan itulah kelemahan umat Islam terjadi. Andai kita mau kembali kepada agama kita yang hak dengan cara memanfaatkan waktu untuk hal yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak kita gunakan waktu kecuali untuk hal yang bermanfaat. Tidak kita gunakan waktu kecuali untuk halal yang diridhoi oleh Allah. Demi Allah, dalam waktu yang sebentar umat Islam akan jaya. Namun semuanya. Karena di dalam agama Islam seperti yang saya tekankan tadi, terdapat konsep-konsep kemajuan yang luar biasa. Dan hancurnya umat Islam karena menyalahi konsep tersebut yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Agama kita, negara kita yang kita cintai ini, bumi pertiwi yang kita cintai ini, karena melanggar konsep syariat sehingga terpuruk. 14 abad yang lalu Nabi kita telah bersabda, "La'anallahu rashi wal murtashi." Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang terima suap. Ketika terjadi di negeri kita itu dibudidayakan dan kemudian merajalela Lihat bagaimana kita susah keluar dari ketertinggalan. Susah keluar dari problematika kehidupan. 14 abad yang lalu Islam telah melarang, jangan, jangan, Allah laknat kalian, jangan. Karena Allah tahu di balik itu kemaslahatan untuk manusia. Kembali kita kepada pembicaraan tadi, agama Islam penuh dengan hal-hal yang akan memberikan kita kemajuan. Seandainya kita mau memanfaatkan waktu kita dengan baik. Al-waktu, kata para ulama, al-waktu anfasu ma'unita bihifzihi wa urahu ashala ma'alaika yadhi'u. Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Namun saya melihat itu hal yang paling mudah hilang dari dirimu. Ketika Allah memuliakan waktu, Rasulullah memuliakan waktu, sahabat memuliakan waktu. Inilah jalan agama Islam. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan di dalam kegiatan-kegiatan harian kita, kita bisa menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan antum kira ketika antum masuk pabrik sore, keluar, masuk pagi keluar sore, itu tidak bisa dijadikan ibadah. Bisa dijadikan ibadah. Masuk jam 7 pagi, jam setengah 8, keluar jam 5 sore, semua itu bisa ber, berbuah menjadi ibadah. Kalau kita pandai memanfaatkannya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Niatkan di dalam hati ketika keluar rumah. Bahwa saya ingin mencari nafkah yang halal. Karena Allah memerintahkan saya mencari nafkah yang halal. Kalau kita karyawan yang ingin mencari nafkah yang halal, kita tidak akan mau melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mengambil hal yang bukan hak kita. Berdusta. Memalsukan ini dan itu. Kita tidak akan mau. Berarti perjalanan harian kita itu dalam melaksanakan tugas adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Butuh merubah sedikit niat, berubah pekerjaan kita itu menjadi ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tasbih sadaqah, setiap takbir sadaqah, setiap tahmid sadaqah, setiap tahlil sadaqah. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah azim sadaqah. Sama dengan bersedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita keluar dari rumah. Ketika kita keluar dari rumah, kita nyetir sampai ke tempat kerja kita. Berapa kali kita bisa bertasbih dan bertakbir? Berapa kali kita bisa bersodakah? Inilah umat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syariat Islam. Dan syariat Islam tidak bertentangan dengan perkembangan manusia. Karena dunia menyatakan waktu perlu dijaga. Orang kafir mengerti pentingnya waktu. Sehingga mereka mengatakan waktu adalah uang. Karena otak mereka uang aja. Bagi kita tidak. Waktu adalah manfaat untuk ibadah kepada Allah. Dunia dan akhirat. Tapi orang kafir menghargai waktu untuk uangnya. Untuk dunianya. Mereka tahu akan bagaimana menggunakan waktu itu dengan baik. Untuk dunia mereka. Karena yang ada di kepala mereka dunia, dunia, dunia, dunia, dan dunia. Kita tidak seperti itu, diajarkan oleh agama Islam. Agama Islam menyuruh kita untuk menggunakan waktu dalam hal ketaatan kepada Allah ibadah. Walaupun itu pekerjaan dunia bisa dijadikan ibadah, bahkan tidur bisa ibadah. Tidur bisa ibadah. Ketika kita niatkan tidur melepas lelah yang ada untuk mendapatkan tenaga yang baru untuk ibadah, maka tidur kita ibadah. Jadi kalau ada orang yang tidur jam 9, penuh dengan niat melepas lelah yang ada di siang hari untuk mendapatkan tenaga yang baru bertahajud di malam hari maka ketika dia tidur jam 9 bangun jam setengah 4 itu 6 jam setengah dia beribadah kepada Allah tanpa melakukan apapun lihat agama Islam أيها الأحبة كونوا معنا إذاعة حان اف ام في سبيل العلم والعمل والدعوة إلى الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون Kalau saya terlalu banyak seperti ini bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Maka kita mulai mengatur waktu, dan jangan biarkan waktu kita habis untuk hal yang sia-sia tanpa ada manfaat bagi diri kita. Wallahu taala alam mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa memanfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan ini kepada kita. Sesungguhnya kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita tidak tahu lagi berapa kesempatan kita untuk menabung untuk hari akhir kita. Maka gunakanlah waktu yang ada karena sesungguhnya kematian tidak pernah datang memberitahu sebelumnya kepada kita wallahu taala alam bismillah ya jazakallahu khairan diucapkan kepada al ustaz Maududi Abdullah satu kajian yang sangat bermanfaat mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mirab dan mengamalkannya Bela kepada para ikhwan maupun ahwat yang ingin bertanya tentang kajian yang baru saja kita laksanakan kalau ada pertanyaan mungkin dapat ditulis di atas secari kertas. Baik itu yang ahwat mungkin dapat memberikan ke bawah dan juga para iwan mungkin dapat e, langsung menulis dan memberikan ke depan. Dan juga bagi yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz untuk Bang Iwan, mungkin eh, ada beberapa mic yang kita sediakan kalau memang ada yang ingin langsung sambil menunggu pertanyaan daripada Iwan-iwan yang Radio Dawah Sunnah Hang 106 FM. Pertanyaan pertama, bagaimana ungkapan orang Arab waktu bagaikan pedang? Orang Arab, para ulama bahkan bukan hanya Arab mengatakan al-waktu kasayfi illam taqta'hu fata'ak. Waktu itu bagaikan pedang kalau kamu tidak gunakan pedang itu untuk memenggal, dia yang akan memenggalmu. Waktu kalau tidak gunakan kita gunakan untuk yang bermanfaat, maka waktu untuk kita adalah kehancuran kebinasaan. Waktu untuk kita adalah kehancuran kebinasaan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Itulah gambaran dari sebagian para hukama. Apa hukumnya memakai jam tangan di kiri? Apa hukumnya memakai jam tangan di kiri? Jam jam ada yang memakainya di kanan, ada yang memakainya di kiri. Kenapa kita pilih kanan? Kita berharap ada pahala di sini. Karena Rasulullah SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna fi tarajulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan di dalam menyisir rambutnya, di dalam memakai sendalnya, dalam segala urusannya. Suka mendahulukan yang kanan. Dalam pekerjaan-pekerjaan baik, Rasulullah mendahulukan yang kanan. Pasang baju yang kanan, pasang sendal yang kanan. Kecuali untuk hal-hal yang tertentu, Rasulullah mendahulukan yang kiri sebagaimana yang kita ketahui. Jadi Rasulullah suka melakukan sesuatu itu di bagian kanan yang baik-baik. Maka jam adalah bagian daripada perhiasan dan kebaikan. Dan yang paling cocok dengan hadis ini di kanan letaknya. Di kanan letaknya. Nabi memakai cincin. Cincinnya diletakkan di jari yang kanan. Di tangan yang kanan bukan di kiri. Maka kita berharap pahala. Bagaimana kalau ada yang meletakkannya di kiri? Enggak dosa. Dosa enggak? Enggak ada larangannya. Tidak boleh kita katakan haram sampai bertemu larangannya. Maka orang memasang jam tak jam di kiri, enggak ada masalah. Kita tidak pernah mengingkarinya. Namun ketika kenapa kita letakkan di kanan? Ada niat, ada niat meletakkan di kanan, bukan kebiasaan. Kalau antum-antum yang meletakkan jam tangan di kanan kebiasaan tidak ada pahalanya. Tapi ketika diniatkan ingin meniru Rasulullah Rasulullah kata Aisyah lebih suka meletakkan segala sesuatu dengan tangan yang kanan. Maka jam tak jam tangan kebaikan. Agak mirip dengan cincin. Cincin di kanan Rasulullah SAW. Maka jam tangan di kanan. Mudah-mudahan berpahala karena Rasulullah suka yang kanan. Ada boleh diletakkan di kiri, nggak ada dosanya. Dan sebuah cerita yang unik. Suatu hari Syekh Mukbil diceritakan oleh sebahagian ikhwan kita yang pernah belajar dengan Syekh Mukbil Mukbil bin Hadi al-Wadi'i ahli Yaman ahli hadis dari negeri Yaman dan tidak ada ahlu sunnah yang tidak mengenal beliau dan karya-karya ilmiah beliau suatu hari di majlis mengajak murid-muridnya dengan mengatakan sekarang saya ingin dengar dari kalian apa ciri-ciri ahlu sunnah apa ciri-ciri ahlu sunnah? Jadi kadang-kadang ulama itu membuat majlis kalau sudah sering membuat majlis agak membuat muridnya sedikit terhibur. Keluar dari kebiasaan. Ciri ahlu sunnah sebutkan. Fulan, fulan. Ada yang orang awam berdiri Syekh. Jadi, apa? Apa ciri ahlu sunnah? Ciri ahlu sunnah memakai jam di tangan kanan. Syekh mengangkat tangannya, rupanya jam Syekh di sebelah kiri. Jadi saya bukan ahlu sunnah? Begitu. Jadi ke sebelah kanan, intinya sebenarnya bukan kewajiban. Namun disebabkan yang tadi, kita berharap di sini ada pahala. Dan harus pakai niat loh. Gak, gak kebiasaan. Jangan kemudian katakan salah kalau agama belum menyalahkan. Garis bawahi itu. Jangan katakan salah kalau agama belum menyalahkan. Kadang-kadang ada orang yang terlalu semangat. Sehingga yang belum dalam agama kita salah sudah dia salahkan. Yang belum dikatakan haram oleh agama kita sudah dia haramkan. Hati-hati. Dan ini biasanya lari kepada sebuah yang terlarang dalam agama Islam disebut dengan tanattu', berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi mengatakan halakal mutanatti'un. Berlebihan orang-orang yang eh, telah celaka orang-orang yang berlebihan. Berlebihan dalam agamanya, berlebihan dalam melampaui batas dalam dalam menghukumi, melampaui batas dalam melakukan. Yang tidak haram di label haram, yang masih boleh dalam agama kita dikatakan tidak boleh. Jangan. Dan masalah ini tidaklah haram. Maka kalau ada kita melihat orang walaupun ustaz dia memasang jam di sebelah kiri, tidak perlu kita protes. Sebagian ulama kita menemukan tangannya di sebelah jam, jamnya di sebelah kiri. Tidak ada masalah. Wallahualam Kadang-kadang kita menemukan ikhwan dan akhwat ini ketika nulis, dia nulis surat. Panjang sekali. Kadang-kadang kita mau baca gimana, nggak mau baca gimana. Baik kita bacakan surat yang satu ini. Ustadz, Ana punya masalah. Semua orang punya masalah ya. Kanan antum aja. Dulunya istri Ana tidak suka nonton TV. Karena pengaruh tetangga atau lingkungan, dia jadi suka nonton TV. Memang hanya pada malam hari saja. Saya sudah menasihati dan membelikan VCD serta kaset-kaset Islam dan film-film anak buat anak-anak saya. Nyatanya dia masih ke rumah tetangga karena saya tidak mengizinkan antena di rumah kami. Ustadz apa yang harus anak lakukan? Karena pulang kerja malam kadang dia tidak di rumah Jazakumullah khairan. Catatan di bawahnya, istri ana pun dulu juga sering ikut ngaji. Seluruh nasihat suami kepada istri Allah mengatakan prosesnya tiga. Nasihati, nasihati secara lemah lembut. Itu tidak mempan, bisa dengan pisah ranjang, kamu tidur sana saya di sini. Kalau kamu tidak tinggalkan itu, kamu di sana saya di sini. Sampai kamu meninggalkan yang saya tidak suka itu. Yang haram secara syariat, bukan karena saya tidak suka saja, haram secara syariat. Kalau itu juga tidak mempan, bisa dengan memukul. Tapi pukulan yang mendidik dan tidak melukai dan tidak mencederai dan tidak mematahkan tulang. Dan insya Allah kalau proses itu kita jalani, kita akan lihat hasilnya. Namun kadang-kadang kita menasehati itu antara nasehati dan marah kemudian tidak ada proses lanjut. Jadi agama Islam mengatakan faidhuhunna berikan mereka nasihat mau itu kabar petakut kabar gembira nggak mempan itu wahjuruhunna fil madaji pisah ranjang dengan mereka walaupun tidak bercerai tidak mempan juga itu. Wadribuhun. Kalau setiap malam setiap suami pulang akan kena pukul karena TV, masa istri masih mau sih sebelah tangga? Paling tidak mikir nyuri-nyuri waktu lah. Sehingga kita tidak tahu dia berbuat maksiat. Walau kita terus berpesan. Maka lakukan proses-proses seperti ini dalam melakukan perubahan terhadap istri wallahu alam. wanita pada mencalonkan diri menjadi pemimpin. Dan ada wanita yang dibela-bela oleh ustadz-ustadz dalam ceramah-ceramahnya. Para ustadz mengatakan wanita dan lelaki punya hak. Dan bahkan pakai dalil. Dalilnya bahwa Putri Balkis adalah raja. Ratu Balkis adalah raja. Ini bolehnya perempuan jadi pemimpin. Beginilah sang ustadz tadi dalam ceramahnya. Apa sikap kita? Katakan kepada ustadz tersebut, ustadz kalau mau memakai ayat itu silahkan hidup di zaman Nabi Sulaiman. Silahkan gak apa-apa, pakailah ayat itu. Tapi anda harus hidup di zaman Nabi Sulaiman. Jadilah umat Nabi Sulaiman, jangan jadi umat Nabi Muhammad. Karena itu hukum di zaman Nabi Sulaiman. Kalau toh pun bisa dianggap hukum. Dan itu bukan hukum sebenarnya. Kenapa? Karena Ratu Balkis tidak di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi agamanya agama tersendiri, kerajaannya kerajaan tersendiri. Nabi Sulaiman pun tidak tahu. Yang memberitahu kepada Nabi Sulaiman burung hudhud. Kalau toh pun itu dianggap dalil, mentang-mentang ada dalam Al-Quran, ya silahkan Ustadz amalkanlah ayat sujud kepada Nabi Yusuf. Kalau di zaman kan diamalkan ayat itu di zaman syariat Nabi Muhammad, syirik apa enggak syirik? Syirik. Syariat Nabi Musa, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Rob kalian. Setelah kalian bertaubat, bagi dua. Sebagian di sini, sebagian di sini, pakai pedang perang. Siapa yang selamat, selamat. Siapa yang wafat wafat. Mau begitu kita mengamalkan ayat ini? Yang tobat bikin dua barisan, saling ber bacok-bacokan siapa yang wafat wafat, siapa yang hidup hidup. Dan sebagian orang yang menghancurkan ini, menghancurkan itu, menghancurkan ini, menghancurkan itu, padahal dia tidak orang yang berhak untuk menghancurkan. Dia rakyat biasa, berdalil dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu Nabi, Nabi Ibrahim menghancurkan semuanya, disisakan yang paling besar. Lihat Nabi Ibrahim menghancurkan walaupun dia rakyat biasa. Kalau mau mengamalkan ayat itu silahkan hidup di zaman Nabi Ibrahim. Jangan hidup di zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hidup di kota Mekah 13 tahun, lebih daripada 360 berhala ada di sekeliling Ka'bah, tidak satupun yang telinga ini dicopot oleh Nabi Muhammad. Tangannya dihilangkan. Kepalanya di, dihilangkan di malam hari. Tidak ada. Utuh. Tidak disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ini syariat Nabi kita, Muhammad. Dan itu syariat Nabi Ibrahim. Dan apa-apa yang datang dari syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, apabila bertentangan dengan syariat Nabi, batal syariat yang lama. Ini perlu difahami. Ini perlu difahami. Dan banyak sekali cara-cara seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti kaedah ilmiah dalam beristidlal. Lalu mengambil ayat yang tidak bercerita tentang syariat Nabi Muhammad. Tapi bercerita tentang syariat Nabi-Nabi yang lalu. Dan itu salah kaedahnya bahwa seluruh syariat nabi-nabi yang lalu apabila bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, syariat yang lama batal. Tapi selagi tidak bertentangan, berlanjut. Selagi tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad berlanjut. Banyak juga yang tidak bertentangan. Dan itu tetap berjalan. Seperti haji, haji itu dari zaman Nabi Ibrahim Gak pernah kosong orang pergi haji. Dan di zaman Nabi Muhammad dilanjutkan perjalanan haji tersebut. Walaupun ada yang salah kemudian dibenarkan. Dulu orang Quraisy kita berhaji mereka gak pergi ke Arafah. Karena mereka anggap Arafah itu sudah di luar tanah haram. Dan memang sudah di luar tanah haram. Dan mereka mengatakan berhaji itu hanya di tanah haram. Mereka tidak pergi ke Arafah. Di zaman Nabi dikembalikan. Berhaji sampai ke Arafah. Bahkan Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Jadi yang seperti ini. Adapun yang disyariat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disyariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Mana ada sejarah Nabi Muhammad para sahabat dan ini orang-orang yang dengannya kita berhujjah. Yang mengangkat wanita sebagai pemimpin, tidak ada. Dan ada lagi sebagian ustadz yang kemudian argumentasinya tuh di Aceh kata ya. Pemimpin perangnya wanita. Loh, kok jadi syariat Aceh sih? Islam syariat kita. Syariat kita Islam, bukan apa yang dikerjakan oleh orang Aceh. Kata mereka. Seperti itu. Jadi tidak benar sama sekali. Kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat wanita-wanita, wanita-wanita di zaman kita sudah mulai duduk di podium seperti ini, di depannya ada laki-laki, ada wanita. Kita mengatakan enggak benar. Salah. Itu kan dia berdakwah, betul berdakwah tapi dengan cara yang seperti itu hanya milik laki-laki. Wanita tidak berhak duduk di depan seperti ini. Kenapa tidak berhak? Kita tanya kepada dia, siapa wanita yang paling pintar soal agama? Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya Aisyah, istri Nabi saw. Alaihi Wasallam anak Abu Bakar. Perawi hadis yang paling banyak dari kaum wanita, Aisyah radhiyallahu anha. Tolong buktikan satu kali dalam sejarah hidup Aisyah dia duduk di depan menceramahi laki-laki dan wanita. Tolong buktikan mana Aisyah duduk di depan forum, di depannya laki dan wanita dan menceramahi mereka semua. Gak ada. Itu wanita yang paling mengerti agama, itu wanita yang paling mengerti agama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah satu sejarah dalam biografi hidupnya dia duduk di depan umum, disaksikan orang ramai. Oleh karena itu tidak setuju dengan tampil-tampilnya wanita dengan cara yang seperti itu. Kalau ingin berdakwah dia sesama kaum wanita silahkan. Seperti itu. Kalau dia punya ilmu, tempat bertanya kaum laki-laki tidak ada masalah. Laki-laki yang mau bertanya kepadanya dalam sebuah permasalahan-permasalahan itu terjadi di zaman Aisyah. Para sahabat datang ke rumah Aisyah bertanya ilmu dan pulang. Sesuai dengan kebutuhan. Dan dari situ mereka kemudian meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, terutama masalah keluarga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di rumahnya bersama keluarga dan istrinya. Itu kebanyakan hadis diriwayatkan oleh Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah radhiyallahu anhunna ajmain, ummahatul mukminin. Mereka yang meriwayatkan biografi Rasulullah di rumah tangganya yang tidak bisa dilihat kecuali oleh keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi Sahabat datang bertanya kepada mereka, Ummahatul Mukminin. Datang dan bertanya. Ketika itu Allah pun berkata ber memerintahkan fas'aluhunna min wara'i hijab. Bertanyalah kepada mereka di balik hijab. Sampai segitunya. Sampai kaum kaum mukminat di zaman Nabi berada di balik layar sampai kita umat Islam banyak yang tidak tahu nama Ummahatul Mukminin secara sempurna. Abu Bakar orang paling terkenal setelah Rasul betul? Siapa istrinya? Hah? Siapa istrinya? Itu berarti Abu Bakar tidak pernah ketika tampil ini istri saya di dibopong ke depan. Enggak ada. Tidak seperti sebagian ustadz di zaman kita sekarang waliyadzubillah. Mau ceramah bawa istri ke depan. Tidak ada seperti itu Nabi dan para sahabatnya nggak ada. Abu Bakar orang sangat terkenal sekali, terkenal. Siapa lagi yang paling terkenal dari umat ini setelah Nabi Muhammad? Abu Bakar. Siapa istrinya? Kenapa nggak setenar Abu Bakar? Kenapa tidak seperti zaman kita? Zaman kita, istrinya jadi suami jadi gubernur, otomatis istrinya ketua ikatan wanita. Otomatis. Tidak seperti itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama kita tidak seperti itu. Umar radhiyallahu an terkenal sekali. Siapa istrinya? Yang paling ternama Ali. Orang tahu istrinya karena anak Rasul. Fatimah radhiyallahu anha nasional muslimin dan muslimat. Ini menunjukkan bahwa wanita di zaman Rasul tidak berperan di depan. Mereka punya peran, tapi peran mereka di rumah. Mendidik anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang cinta agama, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ilmu, cinta kejujuran, cinta kebenaran, pemberani. Abdullah bin Umar, umur 14-15 dia dan sahabat-sahabatnya mendaftarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW untuk berperang jihad visabilillah, untuk luka-luka, untuk tebas-tebasan, umur 14-15. Kami datang mendaftarkan diri kepada Rasulullah dan kami belum balik. Siapa yang menanamkan keberanian ini di jiwa anak-anak sahabat? Ibu-ibu mereka. Yang punya peran mendidik karena ayah mereka sibuk di luar. Walaupun ayah harus mengontrol terus, namun yang punya peran untuk itu ibu mereka. Anak-anak zaman kita umur 14-13 bisa apa mereka? Jangankan mau perang, jalan di tempat gelap aja takut. Gak berani, ke sumur sendirian gak berani. Gak gelap lagi, terang gak berani dia. Karena salah bapaknya juga ketika lewat gelap, hawas antu, hawas antu. Salah didik orang tua juga. Sehingga anaknya punya nyali penakut. Kita selalu ditakut-takuti. Oh, gelap tuh, gelap, gelap, gelap. Akhirnya takut gelap. Salah. Wallahu alam. Jadi tidak seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "La yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah." Allah tidak akan beruntung suatu kaum yang urusannya dipimpin oleh seorang wanita. Waktu demi waktu yang kami lalui dalam keluarga sering terjadi pertengkaran. Istri kurang menghargai suami. Apakah waktu dalam keluarga kami kurang berkah padahal kami selalu berusaha mencari nafkah yang halal? Bukan hanya nafkah yang halal yang menjadi penyebab. Bukan hanya menjadi penyebab. Dipastikan seluruh pertengkaran rumah tangga dipastikan karena ada penyelewengan syariat di rumah tangga tersebut. Pasti ada penyelewengan syariat. Ada hal yang salah dalam syariat yang terjadi di rumah tangga. Itu pasti Oleh karena itu itu yang kita lihat. Mungkin dalam nafkah sudah halal. Tapi dalam yang lain, dalam lisan, dalam bermuamalah, dalam tontonan, dalam bacaan, dalam berkomunikasi, dalam meniru, dalam kerajinan menuntut ilmu, dalam kejadian ke, ke, ke, keseriusan, mengisi waktu dalam keseriusan, menutup aurat dan semacamnya, tidak mungkin terjadi pertengkaran di rumah tangga yang tidak ada benar kan 100%, istri sudah benar 100%, tidak akan terjadi pertengkaran apapun di rumah tangga. Dan untuk itulah syariat Islam turun. Untuk menjadikan suami-suami yang benar, untuk menjadikan istri-istri yang benar, untuk menjadikan ayah-ayah yang benar, untuk menjadikan anak-anak yang benar, untuk menjadikan pemimpin-pemimpin yang benar, untuk menjadikan rakyat-rakyat yang benar, untuk menjadikan tetangga-tetangga yang benar, untuk menjadikan sahabat-sahabat yang benar. Sehingga aman dunia ini. Tidak ada pertengkaran. Ketika itu dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabat, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, lima pemimpin yang memegang tampuk pimpinan tidak punya pengawal pribadi. Tidak pernah punya pengawal pribadi. Padahal mereka pemimpin. Apalagi Umar, Uthman dan Ali pemimpin dunia mereka. Namun tidak punya pengawal pribadi. Kenapa aman? Pemimpin-pemimpin yang benar, rakyat-rakyat yang yang benar. Aman sehingga tidak butuh pengawal sedikit pun. Kita sekarang rumah aja kita pakai satpam. Dan kita bukan pemimpin. Ini menandakan bahwa Islam ketika diamalkan terjadi kestabilitas stabilitas nasional dunia bahkan. Cukup satu hadis diamalkan oleh seluruh yang ada di permukaan bumi, pensiunkan polisi, aparat semuanya di permukaan bumi. Satpam tidak ada artinya. Satu hadis. Tapi dengan syarat amalkan semuanya. Inilah agama Islam, subhanallah. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim yang benar, orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Selamat orang lain, tidak terganggu oleh lisannya, tidak terganggu oleh tangannya. Cukup satu hadis ini. Dengan syarat dunia mengamalkannya, pensiunkan seluruh aparat keamanan. Tidak ada guna mereka dan perlu kita copot alarm-alarm di mobil kita, nggak ada gunanya itu. Nggak akan ada yang ganggu. Dan nggak perlu kita pasang jeruji besi di rumah kita, nggak perlu. Karena apa? Karena tidak ada yang ganggu. Dengan syarat diamalkan. Jadi agama Islam itu datang dengan sesuatu yang luar biasa. akan berjalan seseorang dari San'a ke Baitullah kata Rasulullah SAW tidak ada yang dia takutkan kecuali serigala yang akan menerkam hewannya subhanallah tidak ada orang yang usil mengganggunya di perjalanan ingin membunuhnya merampasnya nggak ada akan Allah tegakkan agama ini sampai ada orang yang berjalan dari San'a San'a itu Yaman ke Mekah, bukan pakai pesawat, naik unta. Berhari-hari, tidak ada yang dia takutkan, tidak akan ada orang yang usil, tidak akan ada orang yang merampas, tidak akan ada orang yang yang dia takutkan hanya serigala yang akan memakan hewannya. Itu yang dia khawatirkan. Aman. Kapan itu apabila syariat diamalkan? Oleh karena itu pertengkaran di rumah tangga pasti disebabkan ada kesalahan syariat yang terjadi di rumah tangga tersebut. Pantaulah, pasti bertemu itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghadapi istri yang kurang kepada suami padahal istri anak sudah ngaji dan sudah memakai jilbab besar? Dan bagaimana cara menyadarkan istri agar tidak memikirkan harta terus? Sudah kita katakan pada pertemuan kita yang lalu di malam hari di tempat di radio kita menyadarkan orang, menyebut orang itu sadar berubah bukan kepandaian kita, bukan keahlian kita, bukan keahlian manusia. Allah yang punya urusan. Jadi jangan tanya bagaimana menyadarkan orang, bagaimana memulihkan penyakit hati orang. Saya tidak tahu caranya. Seandainya saya tahu, maka saya akan dengan mudah merubah orang. Tapi tidak seperti itu juga. Kepada para istri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh istri kaum muslimin. Allah di dalam syariat Islam menyatakan surga sangat mudah untuk kaum wanita. Nabi menyatakan, "Idza sallatul mar'atu khamsaha." Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita telah salat lima waktu, apabila dia telah puasa Ramadan, apabila dia telah menjaga kemaluan dari berzina, apabila dia telah taat kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Mudah sekali masuk surga bagi kaum wanita. Syaratnya cuma empat. Dirikan salat. Dan saya yakin muslimat yang hadir sekarang telah mendirikan salat. Puasa Ramadan. Dan saya yakin muslimat yang hadir telah puasa Ramadan. Jaga kemaluan dari berzina dan saya yakin muslimat yang hadir sekarang telah menjaga kemaluan daripada berzina. Taat kepada suami, saya belum yakin semua yang hadir telah taat kepada suaminya. Jadi saya nasihatkan, eman-eman tinggal satu syarat lagi kok. Tinggal satu syarat lagi. Untuk sampai kepada predikat dipanggil dari pintu surga yang manapun kita suka. Mau masuk yang manapun surga. Tinggal satu lagi, sholat udah. Puasa udah. Menjaga kemaluan sudah. Tinggal taat kepada suami aja. Tinggal satu lagi. Subhanallah. Maka imbauan saya kepada seluruh kaum muslimat. Mari tinggal satu lagi menuju surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Hendaklah kita perhatian kepada titik ini. Dan kepada kaum muslimin kita nasihati juga. Bantu istri untuk bisa taat. Jangan terlalu banyak permintaan yang dia tidak sanggup. Jangan terlalu meminta yang lebih daripada kemampuannya. Walaupun jangan pernah biarkan dia melawan dan direlakan dia melawan dan kita diam saja tanpa menasihati Tapi jangan minta yang macam-macam yang dia tidak sanggup. Kadang-kadang kaum muslimin ini ingin istrinya seperti Aisyah Sementara dia tidak seperti Rasulullah. Dia ingin istrinya seperti Fatimah, sementara dia tidak berkelakuan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka yang wajar-wajar saja. Kadang-kadang permintaan suami berlebihan sehingga istri tidak sanggup menjalankannya. Di situ terjadi pertengkaran. Kalau kita meminta, bu ya pikir yang kita minta itu apa? Bu kita mikir sanggup nggak dia melakukannya? Jangan kemudian dipaksakan. Kecuali dalam hal-hal yang jelas-jelas maksiat, paksakan dia untuk tidak melakukannya. Dalam hal-hal yang jelas-jelas wajib, paksakan dia untuk menerimanya. Itu wajib dan haram permasalahannya. Ini lain, ini ini tidak bisa toleransi di sini. Oleh karena itu, nasihat kepada semua pihak, bertakwalah kepada Allah. Jalankan agama dengan baik, tuntut ilmu dengan benar, usahakan tetap mengamalkannya dan jauhkan diri daripada sahabat-sahabat yang tidak baik. Karena ini yang sering mempengaruhi kita. Dan jauhkan diri daripada informasi-informasi yang tidak baik. Karena itu juga akan mempengaruhi kita. Tidak ada gunanya mendengar informasi dari orang lain. Soal rumah tangga orang lain, tidak ada untungnya. Untuk apa untungnya untuk kita? Ada teman gini, dia ada masalah begini, begini, begini. Ada teman di situ masalahnya begini, begini. Untuk apa kita tahu? Semakin kita banyak tahu, semakin kita pusing dibuatnya. Dan tidak ada yang bisa kita kerjakan. Maka lebih baik perhatian kepada keadaan keluarga kita, bagaimana kita dan bagaimana kita menjalankan keluarga dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa belajar agama dengan baik dan mengamalkan dengan baik. Perlu kita ketahui, semangat menuntut ilmu harus diiringi dengan semangat mengamalkan ilmu.